بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar dan muslim pemirsa Haku TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita dengan curahan yang begitu banyak dengan limpahan yang begitu banyak yang dengannya kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u dawa karya dari Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan di pagi ini insyaallah kita masuk pada pembahasan yang beliau cantumkan dalam kitab ini dalam buku ini min asrari doa rahasia terkabulnya doa <clears throat> dan kita melanjutkan pembahasan sebelumnya bahwa ada lafal-lafal yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dengan lafal tersebut seseorang akan terkabul doanya seseorang akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doanya dan doanya menjadi doa yang mustajab. Di antaranya yang kemarin kita sebutkan lafal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Tirmidzi di mana Nabi SAW mendengar kata Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengucapkan doa dengan menyebutkan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sahabat yang uh, melantunkan doa yang menyebutkan doa yang di dalam doanya beliau mengatakan اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد لم yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad maka kemudian Nabi mengatakan laqad sa'alallaha bil ismil a'zam bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajaba sungguh orang tersebut telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang agung yang apabila diminta dengannya pasti akan dikasih dan apabila ya berdoa dengannya pasti akan diijabah. Ya, maka ini adalah salah satu uh, rahasia dikabulkannya doa adalah hendaknya kita dalam doa kita kita sebutkan tidak hanya menyebutkan hajat keinginan kita saja melainkan uh, di antaranya adalah kita menyebutkan lafal ini Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kemudian selain lafal ini juga ada lafal yang lain dan kita akan sebutkan beberapa lafal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Selain yang tadi kita sebutkan, ya, ada dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ya, seseorang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya, maka ketika Nabi SAW mendengar ucapan ini dari sahabatnya yang sedang berdoa maka Nabi mengatakan sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya namanya yang agung yang apabila seseorang berdoa dengannya maka pasti akan Allah ijabah dan apabila seseorang meminta dengannya pasti Allah akan kasih. Ini lafal yang kedua. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu ya la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian juga ada disebutkan dalam riwayat yang lain. Ada beberapa lafal. Nabi SAW menyebutkan dari sahabiah Asma binti Yazid. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, Ismullahil a'zam fi hataini al-ayatain. Nama Allah yang agung itu terdapat pada dua ayat berikut ini. Yaitu ayat di surat Al-Baqarah ayat 163 Ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 163. Nanti bisa uh, melihat ke Al-Qur'an. Kemudian ayat yang kedua adalah wa Fatihatu Ali Imran. Ayat yang kedua yang terkandung di dalamnya adalah nama Allah yang agung yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah surat Ali Imran di pembuka surat yaitu di awal ayat wa ilahukum uh, di surat ayat yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 163 wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa rahman rahmanir rahim kemudian setelah itu membaca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, ayat yang pertama la wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal huwar rahmanir rahim Kemudian alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kata Nabi SAW adalah Ismullahil A'zam. Nama Allah yang agung terdapat pada dua ayat yang ini. <clears throat> Maka kita bisa berdoa dengan kemudian menyebutkan dua ayat ini sebagai penyebutan nama Allah yang agung dan ini adalah sebagai bentuk praktek uh, praktek melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengannya. Kemudian yang lafaz yang lain yang bisa kita lafalkan dalam doa kita, kita ulang-ulang, kita Eh, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita dengan menyebutkan lafal-lafal yang bisa uh, menjadikan doa kita mustajab. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ya, dan juga dari Rabi'ah bin Amir dari Nabi SAW beliau mengatakan alidhu bi jalali wal ikram di dalam berdoa ya hendaknya uh, iringilah senantiasa dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram ya. ini kalau yang tadi mungkin pan, eh, panjang panjang ya uh, kemudian mungkin di antara kita ada yang kesulitan untuk membacanya senantiasa di dalam doa maka kita bisa membaca yang lebih singkat yaitu ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Ya, mengucapkan ya dzal jalali wal ikram di dalam doa ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk uh, mendesak Allah di dalam berdoa. Ya, artinya agar Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengabulkan doa-doa kita diantaranya adalah dengan ya kita mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi juga mengucapkan dengan lafal ya hayyu ya qayyum ya, ya hayyu ya qayyum dan dalam riwayat lain ditambahkan bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith maka dari sini kita sudah mendapatkan beberapa lafal ya setidaknya ada lima lafal ya yang bisa kita uh, sebutkan di dalam doa kita dan ucapan yang kelima adalah ucapan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith kemudian berikutnya ucapan yang bisa kita ucapkan di dalam doa-doa kita disebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di mana beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut ketika kita berdoa kita berdoa dengan doanya Eh, Zunnun. Ya, kita berdoa dengan doanya Zunnun ketika Zunnun itu berdoa di dalam uh, perut ikan. Ya, ketika beliau uh, dimakan, ditelan oleh ikan, maka uh, Zunnun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin nah, ini bisa kita juga uh, panjatkan lafalkan di dalam panjatan-panjatan doa kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kemudian kita memanjatkan doa kita menyebutkan hajat kita ya, ini juga bisa menjadi pilihan opsi di dalam uh, melafalkan lafal-lafal yang bisa menjadikan doa kita mustajab ya, sebagai bentuk penyebutan uh, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Kata Nabi SAW Ketika beliau menyebutkan bahawa Doanya dhunnun Dengan ucapan La ilaha illa Anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Beliau mengatakan Innahu lam yad'u biha muslimun Fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu Sesungguhnya tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan menyebutkan tadi yang disebutkan oleh Dhunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fi syai'in pada sesuatu apapun pada doa apapun pada hajat apapun illa istajaballahu lahum melainkan Allah akan ijabah untuknya ya, maka ini juga bisa menjadi salah satu opsi salah satu pilihan kita di dalam uh, melafalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu doanya Zunnun yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian yang berikutnya Disebutkan juga tentang doa ini, tentang lafal dhunnun ini di dalam Mustadrak Al-Hakim dari sahabat Sa'ad uh, Ibn Waqqas radhiyallahu an juga beliau mengatakan Nabi SAW menyebutkan ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarrijullahu anhu Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila datang kepada seseorang, ya apabila turun kepada seseorang sesuatu yang penting, sesuatu yang mendesak, ya fada abihi kemudian dia berdoa dengan menyebutkan doanya dzunun ya yufarrijullahu anhu Allah akan melepaskan dari masalahnya Allah Subhanahu wa taala akan uh, menyelesaikan masalahnya. Yakni kata beliau doa dhinnun yaitu doa yang dimaksud yang dengannya Allah melepaskan dari masalah apapun masalahnya yaitu adalah doa dhinnun yaitu doa yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga datang dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan hal adullukum ala ismillahil a'zam. Ya, maukah aku tunjukkan kepada nama Allah yang agung yaitu penyebutan nama Allah yang agung yang dengan penyebutan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa kita mustajab. Maka kata beliau doa Yunus, doanya Yunus. Maka ada orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khasatan? Apakah Yunus memiliki kekhususan? Maka Nabi SAW menyebutkan, Ala tasma'u qawlahu ta'ala. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi Wa kathalika nunjil mu'minin Kata orang tersebut Bukankah Eh, doanya Yunus itu adalah diijabahnya juga khusus untuk Yunus. Maka Nabi Wasallam membantah hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW menukil ayat fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kami ijabah doa-doanya dan kami uh, selamatkan dia dari uh, masalah wa kadzalika nunjil mu'minin dan dan demikian juga kami selamatkan kaum mukminin. Maka bukan hanya khusus pengkabulan doa tersebut hanya untuk Yunus, tetapi juga Allah menegaskan secara umum wa kadzalika nunjil mu'minin, nunjil mu'minin. demikian demikian juga kami ya, selamatkan kaum mukminin, orang-orang mukmin yang berdoa dengan doanya yang tadi kita sebutkan. Maka Nabi SAW menyebutkan fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi arba'ina marratan famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin maka siapapun seorang muslim yang berdoa dengannya pada saat dia sakit sebanyak 40 kali menyebutkannya sebanyak 40 kali kemudian dia meninggal dengan sakit tersebut melainkan akan diberikan kepadanya uh, fahala syahid Wa in bara'a bara'a maghfuran lahu. Kalau dia sembuh dari sakitnya, maka dia akan uh, sembuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara yang bisa kita sebutkan juga lafal yang kita panjatkan di dalam doa kita datang dari sahabat, uh, datang dari hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an beliau mengatakan kana yaqulu 'inda al-karabi 'inda al-karbi Nabi SAW ketika beliau ya senantiasa mengucapkan ketika beliau di uh, ya ada suatu masalah yaitu dengan doa la ilaha illallahul azim al halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات والسبع ورب الأرض رب العرش الكريم ya. Beliau menyebutkan doanya ini لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب ال ورب الأرض رب العرش الكريم ya ini juga di antara uh, penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung yang disebutkan di dalam doa-doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan demikian juga hendaknya kita menyebutkannya di dalam doa-doa kita. Demikian juga Ali bin Abi Thalib menyebutkan Allamani Rasulullah SAW idza nazala bi kerbun an aqula. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku ketika turun kepadaku suatu masalah untuk mengucap, untuk mengucapkan di dalam doa doanya La ilaha illallahul La ilaha illallahul halimul karim Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim Walhamdulillahi rabbil alamin Ini semuanya adalah penyebutan nama nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka uh, Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk berdoa dengan doa yang baik, dengan adab yang baik, ya, dan dengannya doa-doa para sahabat mustajab dan Allah Subhanahu wa taala berikan uh, pengkabulan dari doa-doanya. Kemudian yang terakhir yang bisa diucapkan oleh seseorang di dalam doanya sebagai bentuk penyebutan nama-nama Allah yang agung adalah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun. Tidaklah menimpa seseorang hammun wala hazanun kegundahan dan kesedihan kemudian dia mengucapkan Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا Il, uh, dan itu disebutkan illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazanahu melainkan Allah akan hilangkan uh, kegundahannya dan kesedihannya wa abdalahu makanahu farhan dan Allah akan gantikan tempat kesedihannya dengan kesenangan dengan kegembiraan <clears throat> maka dikatakan kepada Rasulullah SAW oleh sahabat ya Rasulullah ala nata'allamuha Wahai Rasulullah, tidakkah kami belajar untuk ini? Maka Nabi SAW, Bala yanbaghi liman sami'aha ay Tentu seyogianya bagi yang mendengarnya untuk belajar, untuk mempelajarinya, untuk menghafalnya dan melafalkan di dalam doa-doanya. Ya, apa tadi doanya? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biadik ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن آه، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي همي همي يعني ini kita baca uh, di dalam doa kita dan para sahabat pun semangat untuk mempelajari uh, lafal ini dan melafalkan di dalam doa-doanya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentu hendaknya orang orang itu semangat untuk uh, berdoa dengan melafalkan ini dan belajar dihafal. Ya, demikianlah hendaknya kita dalam berdoa para sahabat saja mereka dengan kualitas pribadi yang Eh, pasti jauh di atas kita, mereka pun berdoa dengan melafalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan menyebutkan tadi yang kita sebutkan. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan ya di sini adanya orang-orang yang tertipu dengan doa yang dipanjatkan oleh sebagian yang lainnya. Ketika dia melihat sebagian yang lainnya berdoa dan ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Ya, dia mengatakan bahwa doa tersebut dikabulkan karena murni uh, apa yang dilafalkannya ya padahal tidak demikian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya seseorang ya, ketika berdoa maka dia berusaha untuk berdoa dengan yang sesempurna mungkin yang eh, berdoanya dengan doa yang sebaik mungkin memenuhi adab dan syarat untuk dikabulkannya yaitu yang dilakukan dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, seseorang hendaknya tidak tertipu dengan doa yang dikabulkan oleh sebagian yang lain dengan melihat hanya sebatas apa yang bisa dia lihat saja. Dia hanya melihat, oh si fulan berdoa dengan ini, Allah kabulkan. Tidak. Melainkan yang hendaknya diperhatikan lebih dalam dari itu. Apa saja yang diperhatikan? Di antaranya adalah tentunya uh, keadaan ketika seseorang berdoa ini juga perlu diperhatikan Kemudian juga waktu ketika seseorang berdoa juga perlu diperhatikan. Ya, selain tentunya adalah lafal doanya diperhatikan. Oh, ini dia melafalkan doa ini seperti yang tadi kita sebutkan dalam hadis-hadis. Ya, lafal doa penyebutan eh, nama-nama uh, Allah yang agung ya. ya. Ini juga diperhatikan. Tidak hanya sebatas kepada satu sisi saja. Kata Ibnu Qayyim wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Kami melihat dan eh, kita melihat mendapati banyak sekali orang yang berdoa dengan suatu doa kemudian dikabulkan doanya. Ya. Kemudian fayadhunnu dhannu anna sirra fi lafdzi dzalika du'a. Kemudian ada orang yang berprasangka bahwa dikabulkannya doa itu semata-mata karena lafal yang diucapkannya tanpa melihat kepada faktor yang lain. Ya ini yang uh, kemudian menjadi uh, hal yang harus dikritisi di dalam melihat doa yang dikabulkan semata-mata kepada lafal semata melainkan kata Ibn Qayyim wa yakunu qad iqtarana bi du'a'i daruratu sahibihi wa iqbalu 'ala Allah wa iqbaluhu 'ala Allah padahal boleh jadi di satu sisi di sisi yang lain faktor dikabulkannya doa adalah keadaan darurat, keadaan mendesak orang yang sedang berdoa tersebut dan juga uh, penuh kembali perasaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan yang penuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor yang sangat kuat untuk uh, terkabulnya doa. Ya, bahwa keadaan yang mendesak itu akan uh, mendatangkan jawaban doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkadang eh, faktor lain yang menjadikan doa itu adalah doa yang diistabah adalah au hasanatun taqaddamat minhu atau ada kebaikan yang telah dilakukan sebelum dia berdoa. Jadi mengiringkan kebaikan dengan doa ini juga adalah faktor dikabulkannya doa. Oleh karenanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkannya di sini. Ya. Ya ini yang perlu diperhatikan oleh orang bahwa tidak hanya semata orang tersebut doa kemudian diijabah. Melainkan oh ternyata orang tersebut selain dalam doanya dia juga penuh kembali kepada Allah dan keadaan dia adalah keadaan yang sangat mendesak. Ya, kemudian juga dia telah melalui doa tersebut dengan mendahului mendahulukan kebaikan. Ya, mungkin itu adalah sedekah dia bersedekah kemudian dia terus berdoa bersedekah terus berdoa ini adalah suatu kebaikan atau kemudian kebaikan itu adalah berupa berbakti kepada orang tua eh, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang adanya orang-orang yang ya, yang terkurung di dalam suatu gua yang kemudian satu demi satu uh, dia berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal soleh yang dia lakukan yang satunya melakukan perbaktian kepada orang tua, yang satunya melakukan Uh, menghindari perbuatan zina yang sudah ada di hadapannya dan itu semua Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dengan sebelumnya orang tersebut menyebutkan kebaikan yang telah dilakukan. Maka demikianlah yang harus kita lihat secara keseluruhan seseorang di dalam doa-doanya yang terkabulkan ternyata dia adalah orang yang juga melakukan faktor lain agar dikabulkannya doa-doa. Kemudian awsadafat waktu ijabah atau orang tersebut juga dalam berdoa dia juga e, menyesuaikan dan mencari waktu yang mustajab. Ya, bukan hanya sekedar lafalnya saja tetapi waktu yang mustajab pun diperhatikan. Waktu mustajab keadaannya diperhatikan. Kemudian juga uh, faktor lain yang bisa mendukung pengijabahan doa juga dilakukan. Ya ini ini adalah hal yang uh, di balik perjuangan dalam pengkabulan doa telah dilakukan oleh orang tersebut, bukan sekedar mengucapkannya saja. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan analogi yang baik yang bisa kita pahami. Kata beliau, وهذا kama إذا استعمل رجل دواء nafi'an. hal ini sebagaimana seperti orang yang melakukan pengobatan dengan obat yang bermanfaat ya berobat dengan suatu obat dan obat itu adalah obat yang uh, tepat yang yang artinya obat yang bagus ya kualitasnya bagus ya dan kemudian obat tersebut selain kualitas obatnya yang bagus dikonsumsi juga fil waqti alladhi yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi eh, fil waqti alladhi yanbaghi dikonsumsi di waktu yang seyogyanya yang seharusnya yang sesuai dengan resep dokter. Alal wajhil ladzi yanbaghi dalam keadaan juga yang seyogianya minum obat itu. Ya. Fantafa'a bihi maka dengan itu obatnya mujarab. Jadi orang minum obat bukan sekedar kualitas obat saja, tetapi waktu minumnya sesuai kemudian keadaan ketika minum juga sesuai. Contoh obat itu adalah obat yang kualitas bagus, tapi tetapi ternyata diminum di waktu yang tidak sesuai, maka sama saja tidak pada fungsinya obat tersebut. Atau diminum dalam keadaan waktunya tepat. Obatnya bagus, tapi diminum dalam keadaan yang kurang tepat. Ternyata bukan mendatangkan kesembuhan, justru malah mendatangkan penyakit yang lain. Bisa saja. Demikianlah juga dengan doa. Doa itu bukan hanya sekedar bermanfaat atau doa itu bukan hanya sekedar dikabulkan, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang ternyata membuat dikabulkannya doa. Inilah rahasia terkabulnya doa. Ya, ada banyak faktor keadaan seorang yang sedang berdoa yang terdesak. Ya, hati yang sepenuhnya kembali kepada Allah. Waktu yang tepat dengan waktu yang mustajab kemudian e, didahulukan sebelumnya adalah dengan melakukan kebaikan ya dan menyebutkan lafal-lafal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang menjadikannya adalah doa yang mustajab maka ini adalah semuanya rahasia dibalik terkabulnya doa ya doa kita kita panjatkan kita uh, sebutkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak faktor yang bisa menjadikannya sebagai doa yang mustajab. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini yang kita bahas di pagi ini semoga bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan secara umum untuk siapapun yang mendengar dan kami mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam penyampaian, dalam sikap ya. Dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته